بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما الإمام الحجة روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Eh, saya mengucapkan salam dan tahniat kepada antum semua, kepada uh, ahlul bait, terutama imam zaman yang melihat kita dan walaupun mata kita dan hati kita tidak layak untuk merasa wujud beliau. Semoga majlis kita insya Allah diridai ahlul bait, diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun yang mungkin sakit, ada penyakit jantung. Siapa yang namanya? uh, Tuan Haji Khalid. Tuan Haji Khalid. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala insyaallah cepat sembuh uh, penyakit beliau dan memperbaiki insyaallah semua uh, kesulitan yang ada di kehidupan beliau insyaallah. Lahirnya penyakit beliau penyakit tubuh, tapi kesulitan kita penyakit jiwa. Insya Allah jiwa kita insya Allah sembuh dan jiwa kita insya Allah diperbaiki oleh ahlul bait dan kata-kata ahlul bait hadis-hadis ahlul bait dan ayat-ayat Al-Quran insya Allah. Kita sudah sampai ayat ke-6 surat Al-A'la dan 7. Dan kita insya Allah sekarang mau membaca surat Al-A'la dari ayat pertama sampai ayat 12. Insya Allah. Dan menghadiahkan pahalanya kepada semua orang, setiap orang mukmin, mukminin, mukminat. Siapapun yang wafat, orang tua kita, bapak, ibu kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman ahlul bait, kita mengingatkan mereka.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 Maka kamu tidak akan lupa. تنسى tansa. Illa masya Allah. Kecuali kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى Dan kami akan memberi kamu taufik kepada jalan yang mudah. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Sampai sini, insya Allah kita akan sampai kemudian kita insya Allah meneruskan terjemahannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Sanuqri'uka fala تنسى Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kami akan membacakan Al-Quran kepadamu. Kata sanuqri'uka akarnya ikra, bukan kiraah, ikra itu beza dengan kata kiraah. Kiraah maksudnya kami akan membacakan Al-Quran. Kami akan membaca. Sanakra'u. Bukan sanukri'u. Sanakra'u berarti kami akan membaca Al-Quran. Tetapi di sini sanukri'u. Kami akan membacakan Al-Quran. Kata ikra di bahasa Arab, seorang yang membaca Al-Quran untuk kita dan kita akan memperbaikinya. Itulah maksudnya kata iqra. Berarti mungkin ada kesalahan. Misalnya khata. Khata di apa pembacaannya. Orang itu tidak sah mungkin sebahagian kata-kata orang itu di Al-Quran, di tilawahnya. Karena itu kita mendengar dulu, kemudian memperbaiki kata-kata yang salah. Itulah namanya ikra. Beda dengan pembacaan yang biasa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulullah, Wahai Rasul, kami akan mendengar tilawah engkau untuk apa? Untuk apa memperbaiki niat tidak. Tilawah Rasulullah dan qiraah Rasulullah bukan qiraah yang biasa di antara kita. Tilawah kita, qiraah kita mungkin ada salah, mungkin ada sebagian kekurangan. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semua tilawahnya sah, semua tilawahnya benar. Luar biasa tilawahnya Rasulullah yang pada waktu yang beliau sudah membaca ayat-ayat Al-Quran banyak orang menerima Islam, menerima iman. Mereka beriman kepada Rasulullah. Itulah secara. Berarti tilawah beliau dan suara beliau luar biasa. Karena itu, kalau kita mau menerjemahkan ayat itu dengan baik, kita harus mengatakan, Wahai Rasul, kami akan memberi kepadamu satu kekuatan. Kekuatan itu hasilnya apa? Tilawah yang benar, tilawah yang sah. Bukan maksudnya kita akan memperbaiki kesalahan-kesalahan engkau. Bukan. Tilawah Rasulullah sangat-sangat baik. Sangat-sangat apa sah. Itulah hasilnya taufik, hasilnya kekuatan yang diberi Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah katanya iqra. Sanukri'uka ada satu asbabun nuzul untuk ayat ini. Sanuqri'uka kafalatansa. Ulama tafsir sudah mengatakan, awalnya risalah Rasulullah pada waktu yang tahun-tahun pertama yang Rasulullah jadi nabi waktu itu beliau sangat rindu untuk mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala mau mewahyukan Rasulullah, Rasulullah sangat-sangat rindu untuk menerima wahyu tersebut. Karena itu beliau cepat-cepat mau mengulangi kata-kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kata-kata Jibril. Untuk apa mengulangi? Untuk tidak terlupa. Berarti mau menghafal ayat-ayat wahyu. Cepat-cepat. Untuk apa? Untuk tidak akan terlupa. Maksudnya Rasulullah begini. Apakah itu kekurangan Rasulullah? Tidak. Itulah keutamaan Rasulullah. Kerinduan Rasulullah tentang wahyu. Tentang ayat-ayat Al-Quran. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mau memberi tausiah kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, jangan sedih, jangan takut. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu. Maka tidak akan terlupa. Fala tansa. Engkau tidak melupakan ayat-ayat Al-Quran. Hasilnya begini. Jangan sedih. Seperti ayat ini ada di surat Taha ayat 114. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما Pada waktu yang Rasulullah cepat-cepat mau mengulangi kata-kata wahyu. Allah subhanahu wa ta'ala mau memberi tausiah kepada Rasul. Wahai Rasul, itulah wahyu. tidak keluar dari apa otak engkau, dari hati engkau. Itulah kata wahyu. Senantiasa ada di hatimu. Jangan sedih. Fala ta'jal bil Quran min qabli an yuqda ilayka wahyu. Atau di ayat 16 surat kiamat juga begitu. La tuharrik bihi lisanaka ta'jala bih. Kenapa? Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Pada waktu yang kita sudah apa membaca ayat Al-Quran, kemudian engkau apa mengikuti apa ikutilah kata kita, wahyu kita. idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Itulah surat apa Al-Qiyamah. Kemudian Eh, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Sanuqri'uka, kami akan membacakan Al-Quran. Kenapa? Fala tansa. Untuk apa? Untuk apa? Untuk engkau tidak melupakan ayat Al-Quran. Kami senantiasa membaca Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Illa masya Allah. Illa masya Allah. Kecuali kalau Allah subhanahu wa ta'ala mau mau apa? Menghendaki. Menghendaki apa? Illa masya Allah. Sebahagian ulama mengatakan itulah salah satu saksi untuk sebahagian ayat Al-Quran yang sudah terlupa oleh Rasulullah. Berarti ada sebahagian ayat Al-Quran yang diwahyukan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah. Tetapi Rasulullah sudah melupakan ayat-ayat tersebut. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman. Allah membacakan ayat-ayat Al-Quran illa masya Allah. Kecuali sebahagian ayat Al-Quran yang Allah menghendaki. Nah, maksudnya begini. Tetapi, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala berbeza di ayat itu. Illa masya Allah. Bukan maksudnya ada sebahagian ayat Al-Quran yang sudah terlupa oleh Rasulullah. Bukan. Maksudnya illa masya Allah. Maksudnya begini. Wahai Rasul. Engkau tidak melupakan ayat Al-Quran. Dan kalau engkau mau apa Eh, mengulangi ayat-ayat Al-Quran, kekuatan itu dan taufik kekuatan itu juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Illa masya Allah, maksudnya kalau Allah mau melupakan sebahagian ayat Al-Quran dari engkau, Allah maha boleh, maha bisa. Tetapi mustahil di antara kita yang walaupun satu ayat sudah terlupa Rasulullah. Itulah mustahil di antara kita. Pandangan kita begini. Seperti illa masya Allah di sini ayat, ada di sebahagian ayat Al-Quran yang lain. Misalnya ayat 108 surat Nabi Hud kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat ini, ayat 108. Wa amma alladhina su'idu fafil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Orang-orang yang iman amal salih Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan mereka dalam surga. Fafil jannati khalidina fiha. Mereka senantiasa berada di dalam surga. Illa ma syaa rabbuk. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala apa menghendakinya. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala mau mengeluarkan sebahagian orang dari surga? Tidak, sama sekali. Allah subhanahu wa ta'ala memberi pahala kepada orang-orang iman, amal solih, orang-orang solih, orang-orang baik, surga. Itulah pahala mereka. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mau mengingatkan mereka semua pahala itu. Semua apa surga. Dan mereka senantiasa ada dalam surga itu semuanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Illa ma syaa rabbuk maksudnya begini. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala semua kekuatannya, semua apa eh, kehadiran mereka dalam surga itu juga kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat dari Allah Subhanahu. Ada satu pertanyaan Tolong diperhatikan. Kenapa? Para ahlul bait sama Nabi senantiasa dalam salat. Mereka membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah apa jalan yang lurus kepada kita. Apakah mereka tidak berada di jalan lurus? Ada. Mereka berada di jalan lurus, kita yakin. Tetapi itulah pertolongan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk masa depan ya Allah. Kita mau senantiasa berada di jalan ini. Itulah doa mereka, doa Ahlul Bait, doa Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. كارنا سموانيا كي كواتن الله سبحانه وتعالى إلا ما شاء الله سبحك يان علماء نعتك سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله سلحسة دليل untuk sebahagian ayat Al-Quran yang sudah dinasahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata nasah itu tiba apa masalah ulumul Quran bermakna khusus. Nasah itu maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan satu ayat kepada Rasulullah. Tetapi hukumnya sudah terhapus. Dan hukum yang lain, hukum yang lebih maju akan diwahyukan Allah Subhanahu wa taala selepasnya. Itulah maknanya nasakh. Berarti seperti misalnya misalnya seperti apa? Seperti apa kiblah kita. Kiblah kita sebelumnya ayat kiblah menuju Masjidul Aqsa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menasakhkan Menasahkan mak maksudnya apa? Menghapuskan hukum pertama dan menjadikan satu hukum baru untuk kita. Hukum baru apa? Kita harus salat menuju Masjidul Haram, bukan Masjidul Aqsa. Kalau sekarang satu mukmin, satu muslim salat di hadapan Masjidul Aqsa itu batil. Dan itulah haram. Kenapa? Karena itulah hukum apa yang dulu. Kita senantiasa harus lihat hukum sekarang apa. Hukum sekarang itulah hukum baru. Itulah tugas kita. Sebahagian ulama mengatakan ada sebahagian nasah tentang hukum dan sebahagian nasah tentang ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana? Mereka mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala sudah mewahyukan Rasulullah dengan sebahagian ayat Al-Quran. Kemudian menasahkan ayat-ayat itu. Berarti apa? Berarti Allah subhanahu wa ta'ala melupakan ayat-ayat itu dari otak Rasulullah. Dari hati Rasulullah. Kemudian Rasulullah melupakan ayat-ayat itu. Dan Allah mewahyukan ayat-ayat baru yang apa digantikan hukumnya. Itulah pandangan mereka. Tetapi pandangan semua ulama ahlul bait begini bahwa kalau kita mempunyai nasakh di kebudayaan Al-Quran, nasakh itu tentang hukum saja bukan ayat-ayat yang dinasahkan Allah Subhanahu wa taala qiraahnya, bukan lainnya, bukan. Kalau kita membaca semuanya ayat Al-Quran, semuanya wahyu. Mungkin satu ayat hukumnya sudah dinasahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kiraahnya juga dinasahkan. Berarti Allah melupakan ayat itu dari apa Hati Rasulullah tidak. Itulah mustahil. Sama sekali Allah subhanahu wa ta'ala tidak melupakan satu ayat. Walaupun satu ayat. Dari Rasulullah. Berarti itulah pandangan lemah. Di bawah ayat ini kita mau masuk satu masalah. Masalah itu adalah sahwun Nabi. Sahwun Nabi maksudnya apa? Satu pertanyaan di bawah ayat itu. Sanukriu fala tansa. Kami membacakan ayat-ayat Al-Quran atas engkau ya Rasulullah. Untuk apa? Untuk engkau tidak melupakan ayat itu. Ada persoalan. Apakah Rasulullah melupakan sebahagian masalah atau tidak? Saya menjelaskannya di urusan-urusan Rasulullah, di kehidupan apa Rasulullah, apakah ada satu masalah sahwu yang kebiasaan kita, kebiasaan manusia? Misalnya kita lupa satu masalah. Uh, itulah nomornya telepon orang itu apa? Sudah terlupa. Apakah Rasulullah juga seperti kita? Atau berbeza? wujud beliau, pribadi beliau berbeda dengan kita. Itulah persalahan penting di antara ulama-ulama Islam. Ulama ahlus sunnah mengatakan sahwun Nabi salah satu kebiasaan Rasulullah. Karena beliau juga seperti kita manusia yang biasa. Ana basharun mislukum. Aku juga seperti kalian. Manusia, manusia biasa. Manusia biasa maksudnya apa? Mak maksudnya makanannya biasa, tidurnya biasa. Beliau juga menikah. Beliau juga ke apa pasar untuk uh, membeli atau uh, mendapatkan rizki. Itulah eh, apa satu salah satu kebiasaan manusia ada apa seorang yang melupakan satu masalah. Itulah kebiasaan manusia. Di antara ulama Syiah, ulama Ahlul Bait juga ada dua pandangan. Pandangan pertama, pandangan yang sebagian khusus kurang jumlahnya mereka yang mm, apa berpandangan ini apa pendapat ini mereka mengatakan Rasulullah juga melupakan sebahagian sebagian masalah seperti apa? Seperti amal-amal ibadah aja. Bukan masalah wahyu. Bukan. Masalah nisyan, kata sahwu, kata nisyan. Yang Rasulullah sudah terlupa. Rasulullah khusus sebahagian masalah yang biasa di alam kemanusiaan aja. Bukan masalah wahyu. Bukan masalah yang mendapatkan wahyu dan menyampaikan wahyu kepada manusia. Bukan. Masalah itu khusus sifat-sifat kemanusiaan. Sifat-sifat apa orang itu manusia aja Khusus masalah itu. Misalnya, Rasulullah juga seperti manusia, seperti kita. Kalau beliau misalnya uh, di uh, udara dingin, tidak apa eh, memakai satu baju yang baik sesuai udara tersebut. Beliau juga mungkin sakit. Itulah kekurangan Rasulullah seperti manusia biasa. Ada saksi mereka sebagian ayat Al-Quran seperti ayat ini. Mereka mengatakan sebagian ayat menyaksikan pandangan mereka. Sanukri'uka fala tansa. Itulah salah satu saksi mereka. Dan sebahagian riwayat di antara mereka. Misalnya, eh, kita mempunyai dua belas riwayat tentang salat duhur Rasulullah. Pada waktu yang Rasulullah eh, sudah mendirikan salat, salat duhur, eh, di keadaan tasahud pada waktu yang beliau tasahud rakyat kedua sudah selesai. Kemudian beliau tasahud Tetapi beliau salah. Dan salam. Beliau apa membaca assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Rasulullah apa ingat kemudian apa berdiri untuk rakyat ketiga. Berarti Itulah kebiasaan Rasulullah yang sudah terlupa Rasulullah. Rakat kedua dengan rakat keempat. Rasulullah juga ragu tentang masalah itu. Itulah masalah biasa. Dan eh, kalau kita melihat uh, apa pandangan itu, siapa yang mengatakan pandangan itu seperti siapa? Seperti sebagian ulama yang sangat-sangat tinggi seperti apa uh, eh, Syed eh, Murtada salah satu ulama itu Syekh apa Syekh Tusi Allama Tabarsi Muhammad Taqi Shustari. dan sebagian eh, juga mereka kurang sekali tapi ulama agung mengatakan itulah pandangan kita yang Rasulullah juga seperti kita biasa mungkin Rasulullah juga melupakan sebagian amal dan hukum fikih juga. Di ibadahnya, di amalnya. Bukan di apa eh, pada waktu yang mau mengajarkan hukum fikih kepada umum. Bukan. Maksudnya di amalnya aja. Tetapi kebanyakan ulama, kebanyakan ulama Syiah mengatakan itulah mustahil. Berarti jauh dari Ah, perbuatan-perbuatan Rasulullah masalah sahwu, masalah nisyan. Kenapa? Karena kalau kita menerima sahwu Rasulullah, itulah masalah yang mungkin lewat tentang masalah wahyu. Kalau kita yakin Rasulullah juga seperti kita melupakan sebahagian masalah sebahagian perbuatannya, sebahagian sholatnya. Mungkin Rasulullah di wahyu juga melupakan sebahagian wahyu, sebahagian ayat. Karena itu masalah itu merusakkan agama, merusakkan apa wahyu, merusakkan ayat-ayat Al-Quran. Hasilnya tidak baik. Ada dua 12 riwayat tentang masalah sahur Nabi. Itulah apa riwayat taif. Kenapa? Karena riwayat itu di pandangan ulama ahlul bait, riwayat itu riwayat yang satu akar, satu orang meriwayatkan riwayat itu. Berarti riwayat itu khabarun wahid di apa masalah riwayat-riwayat kita di ulum riwayat kita, ulumul hadis kita. Khabarun wahid itu tidak kuat di antara kita. Itulah lemah. Satu orang saja meriwayatkan riwayat itu. Walaupun ada dua belas, dua belas jalan. Satu orang. Itulah khabarun wahid saja. Karena itu riwayat-riwayat itu batin riwayat itu ta'if. Dan seperti ayat itu yang illa masya Allah. Maksudnya apa? Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengontrol tilawat engkau ya Rasulullah. Tilawat engkau tidak ada, tidak ada sahwu, tidak ada nisyan di tilawat engkau. Kalau kita yakin Rasulullah juga di salatnya mungkin lupa. Masalah itu jauh dari perbuatan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah sebagai uswatun hasanah untuk kita. Kita harus lihat apa puncak uh, Islam. Siapa yang di puncak Islam? Rasulullah sebagai uswatun hasanah atas kita, untuk kita. Kemudian kita mengikuti Rasulullah. Kalau Rasulullah salah. Kalau Rasulullah ada kekurangan di ibadahnya. Mungkin kita ragu di masalah itu. Karena itu ala ayahan, itulah masalah yang lemah tentang apa pandangan itu pandangan lemah dibandingkan dengan pandangan yang kuat dan pandangan yang kebanyakan ulama apa eh, mempunyai pandangan tersebut. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Waktu kita selesai. Dan waktu azan di sini saya uh, menjelas uh, apa menerjemahkan innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa itulah dalil dalil untuk apa untuk kata Allah subhanahu wa ta'ala wahyu Allah subhanahu wa ta'ala sanuqri'uka fala tansa kami membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadamu Untuk apa? Untuk engkau tidak melupakan. Berarti hasilnya tidak akan terlupa sama sekali. Kenapa? Karena dalilnya di sini innahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terang dan apa yang disembunyikan manusia. Semua apa-apa yang dibutuhkan Rasulullah untuk apa menjaga ayat-ayat Al-Quran. Semua kebutuhan Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Allah memberi semua kebutuhan Rasulullah. Karena itu Rasulullah tidak melupakan walaupun satu ayat. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Waktu kita selesai. Dan uh, sangat disayangkan saya <laughs> mau cepat-cepat apa mau lewat dari ayat-ayat ini tetapi insya Allah masa depan dan kalau ada persoalan tentang ayat-ayat ini kami siap insya Allah beberapa menit aja insya Allah kita membahas tentang persoalan ikhwan atau akhwat. Afan wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Syukran diucapkan kepada Ustaz Rabbani atas jalasah pada malam ini. Baik, uh, insyaAllah Ustaz, kita boleh ambil satu soalan. Adakah Ustaz mempunyai masa? Bol boleh, boleh. InsyaAllah. Jadi kepada para hadirin, uh, insyaAllah kita boleh mengambil uh, satu soalan untuk ditanyakan. Jadi kepada sesiapa yang ada soalan, dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz saya nak tanya yang uh, kelas yang sebelum ni ustaz sebut tentang bertasbih pada Allah kan? Um, kalau kita tengok yang surah Al-Isra ayat 44 uh, bagian ayat tu sebut tiada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Um, pada ayat tu saya ada baca satu hadis dari Imam Ja'far Sadiq. Ayat, ayat berapa itu? Ayat berapa? 44. Surah Al-Isra. 44. Terus, terus. Uh, ada satu hadis dari Imam Ja'far Sadiq. Uh, Imam kata tiada suatu, tiada burung ataupun haiwan liar yang diburu. Um, yang uh, diburu yang tinggal di uh, di darat ataupun di laut kecuali kerana dia uh, ianya yeah. uh, dalam bertasbih. Uh, saya nak tahu uh, macam mana haiwan boleh cuai daripada bertasbih. Uh, kalau manusia mungkin kerana uh, kerana perbuatan maksiat semua kan. Macam mana haiwan tu boleh supaya dalam bertasbih dan menyebabkan dia terbunuh? Uh, itu soalan saya Ustaz. Uh, terima ya. kasih. Ya. Ada satu riwayat. Ah, bukan satu riwayat. Seperti riwayat itu banyak. Dan mirip riwayat itu. Eh, riwayat itu apa begini bahwa kalau kita melihat semua hewan, semua burung, semua ikan semua binatang yang ada di alam nyata, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Dan kalau kita melihat satu hewan yang diburu, misalnya kita lihat yang satu burung yang uh, apa terbang di langit, tiba-tiba satu burung lain apa membunuhnya itulah diburu oleh kenapa? Karena burung itu lang, lengai apa dan lalai dari tasbih Allah Subhanahu wa taala. Lisannya diam dari tasbih. Itulah hasilnya. Jauh tasbih hasilnya apa? Sudah mati. Tentang semua hewan begini, semua makhluk begini. Kalau kita mau apa membandingkan semua hewan dengan manusia, dengan insan. Manusia senantiasa lengah dan lalai dari tasbih. Senantiasa kita sebagai orang muslim, sebagai orang syiah. Kebanyakan waktu kita kita apa sudah terlupa tasbih, zikir, sudah terlupa kita. Berarti itulah kekurangan kita, itulah kesulitan kita yang kita jauh dari zikir Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan kita yang duniawi bukan ukhrawi. Kalau kita memasukkan zikir Allah Subhanahu wa taala di perbuatan kita, perbuatan biasa, kita mau minum air, kita mau makan, itulah jadi urusan ukhrawi. Itulah jadi apa eh, satu eh, perbuatan ukhrawi, bukan duniawi. Karena kita memasukkan dan mencampurkan zikir Allah Subhanahu wa taala di urusan kita. Ya Allah, kami mau makan untuk apa? Untuk ibadah, untuk jihad, untuk berdiri dan untuk zikir engkau. Berarti semuanya jadi apa dengan tujuan eh, yang luar biasa, tujuan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya jadi ibadah. Tetapi kebanyakan manusia maksiat. Kebanyakan manusia apa melupakan zikir Allah subhanahu wa ta'ala. Persoalan ini kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengazabkan kita. Tidak memberi balasan kepada kita. Jawabannya begini, kita sudah menjawab eh, apa minggu-minggu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, begini. Jawabannya begini, mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mau memberi kesempatan lagi kepada kita. Mungkin. Betul, eh, apa begini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menazabkan kita. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berpikir kita insya Allah masa depan kita bertaubat. Kita beristighfar Itulah pandangan kita. Allah yakin akibat kita bagaimana. Tetapi itulah kesempatan lagi kepada kita. Mungkin. Mungkin. Itu kemungkinan kedua. Mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mau menambah maksiat-maksiat kita yang ada di ayat ayatnya surat Ali Imran. Kalau kita melihat surat Ali Imran, ayat berapa? Ayat 100. Ayat 100. Uh, 78. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ Kalau kita mau memberi kesempatan kepada manusia, apakah itulah baik untuk manusia? Tidak. Innama numli lahum liyazdadu isma. Kami mau menambah maksiat-maksiat mereka. Untuk menazabkan mereka di hari kiamat. Itulah jawaban kedua. Jawaban ketiga. Mungkin itulah adalah sunnatul istidraj. Sunnatul istidraj. Kita sudah membahas tentang sunnatul istidraj. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون wa umli lahum. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui semua manusia, kebanyakan manusia maksiat. Banyak dosa di kehidupan mereka. Tetapi Allah tidak menazabkan mereka cepat-cepat. Kenapa? Karena itulah sunnatul Islam. Allah subhanahu wa ta'ala sabar, sabar, sabar. Tiba-tiba mengambil mereka. Semua mereka. Menghapuskan semua mereka. Itulah namanya sunnatul Israel. Banyak orang di apa kaum Lut yang mereka maksiat. Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan, mengadabkan semua mereka. Satu saat saja. Kaum Nabi Saleh begini, kaum Nabi apa Nuh begini. Banyak orang tertawa ketika melihat Nabi Nuh apa mau membuat satu bahtera. Kenapa? <laughs> Di sini sahra? Tidak ada air, air laut jauh dari sini. Mereka tertawa. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjawab kepada mereka. Kenapa? Karena tiba-tiba mengagalkan semua mereka dengan banjir. Dengan air. Itulah sunnat Allah subhanahu wa ta'ala di alam nyata. Dan seperti sunnat itu banyak di antara kita. Sunnat rizki Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada semua manusia, semua makhluknya. Walaupun makhluknya kafir, walaupun makhluknya. Berarti alam ini, alam nyata ini satu proses yang senantiasa berputar-putar. Semua manusia berada di proses ini. Siapa Pak? Siapa yang sukses di alam ini? Siapapun yang mengalami dari pengalaman yang lalu, dari sejarah, dari kaum-kaum yang sudah diadakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ketika melihat mereka atau mendengar berita mereka, mereka mengalami. Mereka memasukkan pengalaman itu di kehidupan dirinya. Orang itu akan sukses di alam ini. Dan semoga kesuksesan itu dan kemad apa uh, keselamatan itu insya Allah akan masuk di kehidupan kita dan kita insya Allah akan memang di medan ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup insya Allah. Ada satu persoalan lagi atau tidak ada? Uh, nah, Insya Allah uh, persoalan seterusnya saya cadangkan untuk diutarakan di grup WhatsApp. Insya Allah. Uh, ah, ya. Insya Insya Allah. Ya, jadi kepada syukuran Ustaz untuk uh, jawapan itu tadi dan kepada Sama-sama para... Eh, ada ada satu masalah yang salah satu akhwat uh, minggu yang lalu sudah bertanya tentang satu masalah tentang satu persoalan di bawah ayat sanuqri'uka fala tansa illa masya tentang pandangan ahlus sunnah wal jamaah. Saya belum tahu apakah sudah menjawab atau belum. Karena kita sudah menjelaskan apa pandangan ahlus sunnah wal jamaah dan salah satu golongan kecil di antara kita juga pandangan mereka sama dengan pandangan, pandangan ahlus sunnah wal jamaah. Mereka juga yakin Rasulullah juga ada sahwu dan ada nisyan di perbuatan-perbuatan Rasulullah di kehidupan dunia. Eh, karena itu eh, kita sudah menjawab dengan pandangan kedua yang sudah apa eh, menjawab ten, eh, kepada mereka yang eh, apa berpandangan eh, sahwun Nabi. Dan semoga insya Allah kita apa eh, dan pembahasan kita Insya insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa Taala. تعالى فبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم شكرا أستاذ رباني atas uh, jalasah pada malam ini. Baik, uh, sebagai penutup, uh, majlis uh, dengan segala hormatnya ingin mempersilakan Ustaz Rabbani untuk membacakan doa sebagai penutup. InsyaAllah. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن واشف مرضانا بالقرآن وارحم موتانا بالقرآن وسلم مسافرينا بالقرآن وسلم ديننا ودنيانا بالقرآن وأكرمنا بكرامة القرآن اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا بالقرآن اللهم ارزقنا زيارة الحسين بالقرآن اللهم ارزقنا شفاعة الحسين بالقرآن اللهم عجل وعجل وسجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بالقرآن واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره بالقرآن وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Syukuran diucapkan kepada Ustaz Rabbani, juga kepada penganjur dan juga buat para hadirin yang sudi bersama menimbul ilmu pada malam ini. Semoga kita berjumpa lagi di minggu hadapan Akhir sekali sebagai penutup bagi malam ini kita sudahi dengan salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته